Pak Stefan, selamat siang. Ya, selamat siang. Silakan Pak Peter. Uh, ya, tuh. jadi boykot pajak, ah, pembayaran pajak, karena selama ini kan pajak itu dilewengkan terus ya. Jadi kita diperlihat kasus pajak itu banyak, uh, penegakan hukumnya kan nggak ada. Jadi pajak itu ya boykot aja. Jadi supaya ganti rezim, ganti presiden, Ya moga-moga semua lebih baik lagi Terima kasih Terima kasih Pak Peter Pak Hendra silakan Yang Ibu Selamat siang Pak Ya menurut saya sebetulnya NU itu memang ada masa Bu Maksudnya ada anggota Tapi dia kalau dia mengeluarkan fatwa agar umatnya tidak membayar pajak Menurut saya sih juga tidak benar ya Berarti kan NU itu kan tidak mendukung program pembangunan Nah kalau dia kaitkan dengan misalnya uang pajak di pergunakan untuk korupsi atau hal-hal yang tidak itu Nah saya pun bukan warga NU juga pasti prihatin Bu Nah tapi keprihatinan kita tentunya harus kita dorong Misalnya ya katakan misalnya kalau memang ada, ada pelaku pejabat yang benar-benar korupsi Ya benar-benar ditindak tegas jangan hanya sebatas ngomong Di samping itu hukumannya juga di, benar-benar dijalankan dengan baik Tidak ada remisi, tidak ada apa Nah jadi itu semua NU yang mengontrol Karena NU kan sebagai organisasi Islam terbesar di Indonesia tentunya NU juga dalam hal ini mempunyai peran tapi kalau membuat fatwa mengatur untuk ini menurut saya kurang bijak Bu berarti kan dalam hal ini ya hmm, bikin tambah rumit lah gitu karena tidak akan selesai masalahnya dengan keluarnya fatwa dari MU itu malah akan menjadi berat buat Indonesia maju ke depannya makasih Bu terima kasih kembali silakan Pak Hari ya justru saya sangat mendukung Tujuannya apa? Supaya Indonesia bisa lebih cepat maju. Kalau sekarang ini nggak ada, nggak ada kemajuan. Jalan di tempat malah mundur. Presidennya sudah tidak bisa diharap. Jadi kalau kita nggak bayar pajak kan jatuh dia. Nah, kita mulai dari baru lagi. Pokoknya sekarang ini sudah tidak bisa diharap pemerintahan sekarang ini. Terima kasih. Pak Martin, selamat siang. Selamat siang. Ya. Baiknya NU itu menggerakkan bahwa umat Islam yang melakukan korupsi dihukum mati ya kan? atau orang-orang yang melakukan korupsi itu di, di, di, di, di, di, apa, di, dikomunikasikan oleh NU dan negara ini itu yang terima kasih terima kasih kembali Pak Munawar silakan iya Assalamualaikum Bu Waalaikumsalam iya. jadi saya tidak sependapat dengan penelpon yang kedua tadi Eh, yang kedua tadi, yang jelas saya sangat sepakat dengan apa pernyataan dari eh, NU untuk... Eh, Pak Munawar? Halo? Ya, Mau dikecilkan sedikit volume radio Anda, Pak? ya, Ya, oke, silakan. Iya, saya, tidak sepakat dengan penelpon yang kedua tadi, Bu. ya, Nah, yang jelas pernyataan dari NU untuk mengikut pajak itu. Pak Azam, silakan. Iya Bu, ini saya justru sepakat sekali dengan apa yang、uh, eh, akan difatwakan oleh NU、uh, eh, Supaya apa Bu, ini biar、uh, eh, negara ini biar lebih maju gitu loh Bu Nah, kalau memang、uh, pajak ini hanya dibayar hanya untuk dimanfaatkan oleh segelintir orang, berarti untuk apa kan begitu? Dan sudah selayaknya gitu Bu. Ah presiden kita ini juga harus eh, siap untuk eh, menerima fakta itu Bu. Sekian Bu ya. Terima kasih. Pak Des silakan Pak. Ya selamat siang. Selamat siang. Eh, kalau menurut saya ya Bu ya ini logika ini juga harus di yang prinsip dipikirkan dulu kalau kita melihat fatwa NU itu harus dituruti berarti kita punya negara adalah dokternya negara Islam jadi ini tidak benar gitu jadi yang harus diikuti adalah pemerintahan sistem tata negara aturan dari negara sebelum apapun aturan itu kalau memang tidak bisa dijalankan seperti pemain palsu ya itu urusan hukum nanti yang berbicara gitu pastinya ya aja itu ya, terima kasih yang terakhir Pak Andi silakan Pak ya saya mau nanggepin Bu ya itu saya setuju tuh dengan NU eh, seperti itu punya tanggapannya ya Gak usah bayar pajak saya jelas-jelas ada bukti orang ngambil pajak sampai 25M aja eh, nggak、uh, tahu tuh kemana tuh harus lapor tuh ya jadi lebih baik、uh, eh, seluruh Indonesia lah nggak usah bayar pajak gitu Oke. Okay. Halo Pak Yanto Selamat sore Iya silakan Pak Yanto Iya fatwa itu ada setengah benarnya ya dalam, dalam pengertian kalau memang negara ini eh, pejabatnya lebih banyak korup, ngapain rakyat bayar pajak? Tapi kalau rakyat nggak bayar pajak, pemerintah akan kesulitan untuk membangun infrastruktur. Jadi sebenarnya eh, harus dibarengi dengan pengawasan yang lebih ketat lagi atau penggunaan uang pajak dari rakyat. Terima kasih. Terima kasih Pak Yanto. Kita ke Pak Hendra. Halo Pak Hendra. Iya. Ya, silakan Pak Hendra. Ya, selamat sore. Ya, saya setuju seribu persen, Pak. Halo? Ya, ada lagi Pak Hendra? Udah, itu aja ya. Saya, saya setuju seribu persen. Ya, terima Oke. Terima kasih Pak Hendra. Sudah ada yang kembali bergabung. Halo, Pak Utomo. Ya, selamat sore Pak ya. Utomo. Pendapat saya korupsi saat ini sudah sangat eh, parah sekali ya. Jadi ya, memang harus ada shock terapi, mungkin salah satunya seperti yang disampaikan oleh NU mungkin itu sebagai shock terapi. Seperti kita lihat bahwa eh, korupsi itu sangat merajalela bahkan uh, yang parah sekarang adalah di Departemen Agama dan juga di Departemen Pendidikan juga Pak. Eh, mau jadi apa negara ini kalau misalnya di Departemen Agama dan di Departemen Pendidikan korupsi sudah merajalela. Mau diajarin jadi korupsi atau mau dijadikan apa negara ini Pak? Begitu Pak pendapatnya. Ya, terima kasih Pak Utomo. Kita ke Pak Hardi, halo. Uh, saya pikir saya nggak usah ditunda, langsung aja diterapkan. Agar supaya pemerintah ada terapi gitu. ya, kalau tidak tunda-tunda nanti nggak jadi, nggak ada terapi. ya, pemerintah ini sekarang sudah sakit, kalau tidak diterapi, itu akan terus. Jadi jangan takut melakukan tindakan demi kebaikan. Jadi setiap tindakan pasti mengenai risiko. Kita kan tujuannya baik, jalan aja. Tapi terima kasih. Terima kasih Pak Hardi. Kita ke Pak Robert. Halo Pak Robert. Halo, halo, selamat sore. Ya, silakan Pak Robert. Ya, itu sih bagus-bagus aja, Pak. Tapi yang lebih penting sebenarnya itu manusianya, Pak. Manusianya itu harusnya difatwa haram hukumnya korupsi. Jangan malah kebalik. Kalau korupsi malah negara nanti gak usah dibayar pajaknya, kan kebalik. Jadi harusnya fatwanya itu haram hukumnya kalau korupsi dan juga fatwa yang kedua kalau korupsi hukumannya mati jadi lebih baik begitu karena kalau negara ini tidak ada pajak mau bayar apa nanti negara kita ini ya jadi tolong hati-hati juga supaya kita ini jangan mengaburkan masalah dan membuat masalah baru terima kasih Terima kasih Pak Robert. Kita ke Pak Hengki. Halo Pak Hengki. Ya, selamat sore. Ya, silakan Pak Hengki. Saya setuju benar tuh Pak, wacananya PBNU. Walaupun di Alkitab, di Al-Quran, kita wajib bayar pajak sama pemerintah. Tapi kalau digunain untuk korupsi semua, untuk apa dibayar pajaknya? Udah dia kayak si Gayus, kayak si Dana, sengatir di TV, Kataru di Indonesia sana. Negara macam apa kita begini? Pemerintahnya bobrok, ya berarti. Terima kasih Pak Hengki. Kita ke Ibu Wati. Halo Ibu. Ya, kalau nggak bayar pajak ya nggak bener lah. Masa yang salah nggak bayar? Uh, eh, udah salah, itu korupsi. Masa kita juga salah lagi? Kalau nggak bayar pajak, pemerintah negara uang dari mana? Ya, itu salah. Nggak bayar. Mereka korupsi salah, ya harus dihukum. Ya masa kita juga banyak orang nggak mau bayar pajak. Ini kesempatan ya nggak bakal mau bayar pajak. Masa itu kita itu salah. Itu berbuat salah kedua kalinya mau jadi apa negara kita begini kalau nggak ada pajak pajak nggak mau bayar pajak dari mana kita hidup ke pemerintah ya terima kasih terima kasih Ibu Wati kita beralih ke Pak Sukadi halo halo selamat siang Pak ya Pak Sukadi tolong eh, mohon volume radio anda dikecilkan terlebih dahulu ah, selamat siang Pak ya silakan Pak Sukadi bayar pajak untuk negara maju rakyat sejahtera namun pendapatan dari korupsi adalah uang haram semua turunan pembela dan lain sebagainya yang menerima aliran dana dari uang haram maka barang haram semoga PBNU mengeluarkan fatwa mengenai hasil haram yang dinikmati oleh orang berpemikiran haram terima kasih terima kasih Pak Sukadi Pak Hendri, halo. Ya Pak, selamat sore. Ya, silakan Pak Hendri. Kalau menurut saya kan, lebih bagus kita bayar pajak Pak. Ya kalau nggak ada bayar pajak juga negara juga kacau Pak. Tapi saya bilang, saya jangan mau jujur bayar pajaknya Pak. Jadi kita saling saling pintar-pintar lah Pak. Negaranya koruptor, Pak saya juga mesti pintar-pintar, jangan jujur bayar pajak. Itu yang benar saya bilang. Jadi kalau kita nggak bayar pajak juga salah Pak saya bilang. Terima kasih Pak ya. Selamat malam Bu Wati menurut saya ini salah. Kalau nggak prestasi, gimana raja pemerintahan bisa jalan? Ya, mereka salah korupsi ya kita jangan korupsi. Tapi kan kita jangan ikut-ikutan salah, kan? Jangan bikin masalah masih parah. Nah, gimana kalau ya soal pajak banyak orang yang tidak mau bayar pajak. Ini kesempatan kan lebih lebih mau bayar pajak. Oke. Okay. Ya. Terima kasih Bu Pak William, selamat malam. Ya, Volume radio mohon dikecilkan sedikit Pak William. Sedikit sih kita dukung ya pernyataan NU ya. Halo? Iya, silahkan lanjutkan Pak. Mm -mm. Cuma memang tidak jangan terlalu radikal juga gitu. Ah, ya pemerintah juga memang harus inilah memanage keuangannya dengan baik ya. Uh, Oke, okay. ya, terima kasih Pak William. Pak Robert, malam. Halo. Iya, Pak Robert silakan Bapak komentarnya ya saya kira itu eh, sebagai satu peringatan ya bagi pemerintah ya dari NU sebaiknya ditanggap dengan positif supaya uh, pengelolaan pajak itu benar-benar dimanfaatkan untuk sebesar-besarnya kepentingan rakyat eh, saya kira itu aja terima kasih ya terima kasih Pak Robert Pak Jo. selamat malam Ya,、uh, saya pikir untuk bayar pajak itu seharusnya harus ya, kan itu untuk bapak negara, tapi ya soal juga gitu ya. Halo? Halo? Iya? Uh, iya, kalau menurut saya, itu balance itu perlu ah, untuk untuk bangun satu, satu, apa, satu, satu kota. Tapi ya, ah, untuk pengelolaannya harus lebih lebih terang lagi, Pak, gitu. Oke. Ya. Terima kasih Pak Jos. Pak Sahat, selamat malam. Ya, selamat malam. Volume radio mohon dikecilkan sedikit, Bapak. Oh ya. Ya, memang pajak itu bagaimanapun negara harus hidup, harus ada Cuma memang penggunaannya itu yang perlu-perlu. Kalau bisa seluruh komponen seperti NU atau koreksi NU sangat bagus untuk supaya penggunaan dana pajak itu benar-benar. Nah untuk itu lembaga-lembaga lain seperti NU tolong sama-sama melihat penggunaannya melalui kementerian-kementerian kesehatan, pendidikan apa sudah benar. Kalau kita lihat kemarin di APBN itu nota keuangan penggunaannya untuk kementerian ini berapa-berapa benar nggak itu? Nah itu kalau betul-betul itu masyarakat juga ikut melihat Nah, silahkan disalahkan kementerian-kementerian yang menyalahgunakan uang pajak itu sangat bagus itu koreksi dari NU untuk penggunaannya supaya untuk masyarakat berkerasakan di semua kementerian perhubungan, kesehatan, pendidikan dan sebagainya. Terima kasih.